Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wabarakatuh. Kita meneruskan bacaan kitab <clears throat> Al-Fusul fi Sirat Rasul. Pasal-pasal di dalam sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membahas tentang sirah nabawiyah. Masih kita dalam pembahasan peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir ya sudah panjang lebar kita bicara tentang perang Uhud Sebelumnya juga perang Badar, beberapa pertemuan. Demikian juga perang Uhud, ini panjang yang menukatir rumah taala dalam buku ini. Yang disebutkan bahwa waktu itu Nabi SAW dan para sahabat menghadapi orang-orang kafir Quraisy, demikian juga orang-orang yang mendukung orang kafir Quraisy ya di perang Uhud. Kemudian disebutkan bahwa sandi mereka adalah mengucapkan jadi kaum muslimin mengucapkan amit-amit Ya, ini mati, artinya adalah kematian. Ini uktul uktul. Ini bunuhlah bunuhlah. Demikian juga sebab pada pertemuan lewat Nabi SAW beliau terluka. Kemudian orang Allah Ta'ala <clears throat> Wa juriha yaumaidin Abdurrahman bin Auf dan terluka pada hari itu Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang kemudian disebutkan dari orang-orang muhajirin mempunyai harta yang banyak tapi bagaimana beliau ketika berperang dalam keadaan pemberani? Sebagian orang yang punya harta kalau jihad kan di belakang. Dan tidak semua. Di antara yang di sini beliau orang melata radhiyallahu eh, anhu Abdurrahman bin Auf. Yang paling banyak harta yang dari orang-orang majirin. Beliau terluka. Nahwa min insrina jirohatan. Sebanyak kira-kira 20 luka. Ba'duha fi rijli sebagian di kakinya, wa dijaminha. Kemudian dia pun menjadi apa? Menjadi pincang dengan sebab luka yang ada di perang Uhud itu. Hatta mata radhiyallahu sampai beliau meninggal dalam keadaan pincang. Jadi kalau kita menyebutkan tentang kisah Abdurrahman bin Auf ya, yang kita bayangkan orangnya pincang jalannya. Orang punya harta tapi pincang. Kenapa pincang ya? Karena perang. Insyaallah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah wal muslimin. Rasulullah SAW beliau menghadap ke arah kaum muslimin. Maka ana awwala man arafahu tahtal mikbar Ka'ab bin Malik radhiyallahu Dan adalah yang pertama kali mengetahui beliau di bawah mikbar baju besi adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu yang waktu itu kita panjang lebar menyebutkan di perang ya eh, sebelumnya waktu itu ya tidak mengikuti perang ya Ka'ab bin Malik perang Tabuk. Sampai kemudian Allah menerima taubatnya. Ini Ka'ab bin Malik inilah yang pertama kali melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena waktu itu mereka mengatakan orang-orang kafir Quraisy yang pertama kali mengawali adalah iblis, setan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Anda demikian. Ini yang pertama kali tahu bahwa Nabi masih hidup adalah Ka'ab bin Malik Sebagian ini. Pertama kali mengenalnya, mengetahuinya. Sahabi ala sawtihi kemudian dia pun berteriak dengan suara yang keras, dengan paling kerasnya suara dia. Ya masyarakat muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, absyiru, bergembiralah. Walaupun disebutkan ini kisahnya mursal dhaif ya, tetapi memberikan gambaran kita kejadian di waktu itu. Ya, demikian disebutkan. Ya disebutkan di sini dari riwayatnya Imam Masuri dari Said demikian juga Abil Aswad dari Urwah keduanya adalah mursal. Ya ini terputus. Saya sebutkan nama sahabat dan sebesar itu. <clears throat> Maka disebutkan di sini berteriaklah kami Malik, "Hadza Rasulullah, ini adalah Rasulullah, ini masih hidup." asyara ilaihi sallallahu alaihi wasallam an askut an, aniskut. Dan Nabi SAW mengisyaratkan kepada Ka'ab untuk diam, diam saja. Wajtama ilahi al-muslimun, kemudian kaum muslimin pun berkumpul di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahadu ma'ahu ila syu'ab alladhi nazala fihi. Dan mereka pun menuju ya berangkat bersama dengan Nabi menuju syib, yakni jalan yang turun padanya. Nazala fihi yang dia turun kemudian di situ. Fihi Abu Bakar wa Umar wa Ali. Dan di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali wal Haris bin Simmah al Ansori, Wa dan yang selain mereka radhiyallahu Di situ ada Abu Bakar dan sebagainya ini tadi. Para masnadu ilal jabal ketika mereka sudah bersandar di gunung yang ada di situ. Adrakahu Ubay bin Khalaf ala Jawad. Ternyata dijumpai oleh orang kafir ini, Ubaid Ubay bin Khalaf di atas Jawad kendaraan yang bagus, ya yang kuat, cepat. Yuqalu lahu al-Aud diberi nama dengan Aud. Ini nanti orang ini nanti dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk asyadun si adaban paling paling berat siksaannya di antara manusia adalah orang yang membunuh nabi atau dibunuh nabi. Maka disebut di sini Zamal khabith anahu yaqtulu alaihi Rasulullah SAW Dia ini menyangka al khubis orang jelek ini sungguhnya dia akan membunuh Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ya, falamma iqtaraba tanawala Rasulullah SAW al khirbah min yadi Haris bin Simmah. Ketika mendekat, maka Nabi pun mengambil khirbah, yakni e, besi apa pisau kecil atau pedang kecil yang ada di tangannya Haris bin Simmah. Al Ansori tadi radhiyallahu anhu. anahu biha. Kemudian Nabi pun menusuk ya Ubay bin Khalaf ini dengannya dengan khilbah ini tadi. Mati ini. Bajat fi turquwatihi. Maka mengenai turquah. Ya di sebelah ini sekitar e, pinggang sekitar itu sebagian ini dekat leher, sebagian mata seperti itu. Ya, sekitar itu. Ya, dekat leher yang seperti itu. Ditusuk terkena di situ wa aduh, adu Allah munhaziman maka dia pun mundur musuh Allah ini ya kembali ke belakang Maka lalu orang-orang musyrik pun, maka orang-orang musyrik pun mengatakan kepada dia ya, setelah Nabi menusuknya dia mundur ke belakang menuju orang-orang musyrik orang musyrik mengatakan wallahi ma bika min ba'sin demi Allah kau tidak kau tidak apa-apa maka ya kemudian dia mengatakan jadi Ubay bin Khalaf ini orang musyrik ini wallahi laukana ma bi bi ahli di majas demi Allah kalaulah tidaklah aku termasuk dari ahli yakni orang-orang yang di itu di majas sebutkan yaitu min Aswakil arab al ma'rufah fil jahiliyah ini orang-orang Arab yang dikenal dari orang-orang jahiliyah kalau aku bukan orang yang yakni mungkin dikenal lama tu ajmain niscaya mereka akan mati semuanya Inahu qala li sesungguhnya dia mengatakan padaku Ya, ini Nabi mengatakan kepada dia, "Innahu qatili," sungguhnya dia membunuhku. Ya, demikian. Akhirnya disebutkan di sini walam yasal bihi dzalika hatta mata syarif. Terus menerus dia dalam badan terluka, dalam badan seperti itu sampai dia akhirnya mati di sarif di suatu tempat, ya. Marjiah utama dia itu kembali ila Mekah menuju Mekah. La'anahullah. Semoga Allah melaknat dia. Termasuk orang yang paling jadi berat siksaannya adalah orang yang dibunuh oleh Nabi. Ya, ini disebutkan demikian. Tapi tadi kisah ini disebutkan dalam mursal. Kemudian disebutkan wajah Ali radhiyallahu maka datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ila Rasulullah SAW kepada Rasul SAW dengan luka yang ada pada diri Nabi SAW Ya di, di wajahnya demikian juga di giginya patah. Pada beliau sudah memakai apa? Pakai baju besi, mengambil sebab. Ya itu pun demikian. Sampai apa sebenarnya menyebutkan yakni lebih masuk kepada mulut beliau ya sampai patah giginya. Kemudian dicabut sampai disebutkan yang mencabutnya itu giginya patah juga. Maka disebutkan di sini datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bima'in dengan bawa air liyaksilan hudam untuk mencuci wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari kisahnya ini. Ya, bahwa jadahu ajinan, maka didapati airnya itu dalam keadaan ajinan, jadi berubah atau rasanya walaun demikian juga warnanya berubah. Para dahulu kemudian Nabi pun menolaknya. Kemudian dibawakan hasir yaitu untuk diantara yang bisa menghentikan luka itu apa? Hasir. Yaitu tikar yang dia itu dibakar. Nah, itu demikian dulu termasuk menghentikan darah. Tikar tahu tikar yang dari zaman dulu terpusat terbuat dari eh, lembaran-lembaran itu dibakar ya seperti daun-daunan itu kan atau kulit-kulit itu dibakar kemudian diletakkan di luka itu. Wa arada sallallahu alaihi wasallam ayyalwa sahra hunak dan Nabi SAW ingin untuk naik di batu yang ada di sana. Falam yastati lima bihi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tidak mampu, tidak mampu karena beliau terluka yang ada badannya. Bali anahu dhahara yawma idzin baina dir'aini. Dan waktu itu beliau yakni di atas pada hari itu di antara dua dir baju besi. Fajalasa tah tahu hatta saida. Maka telah bin Ubaidillah pun duduk di bawah Nabi sampai beliau bisa naik, sampai dia bisa naik. Wahanati sholat dan dekat waktu sholat, pas sholat jalisan beliau sholat dalam badan apa? Duduk karena terluka. Tumamal musyrikun ila rihalihim. Ini waktu-waktu mulai berhentinya peperangan. Maka orang-orang musyrik pun ya mulai condong ini kembali ila rihalihim kepada tempat-tempat mereka, rumah-rumah mereka, tempat-tempat mereka. Suma istaqbalu tariqa Makkah munsarifina ilaiha. Kemudian mereka pun menuju kepada jalan menuju Mekah dan pergi darinya. Bahkan ada Uluhu yawma sabat. Semua ini terjadi di hari Sabtu. Ya, semua ini terjadi di hari Sabtu. Jadi ini semua tadi peperangan yang demikian ini tadi yang dahsyat ini tadi di hari Sabtu. Wastu syida yawma idin muslimin nahwal sab'in. Dan mati syahid pada hari itu dari kaum muslimin sekitar 70 orang. Minhum Hamzah di antara Hamzah ya bin Abdul Muthalib amu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Watalahu Wahsyun yang membunuhnya adalah Wahsy. Maula Bani Nawfal ya budaknya Bani Naufal wa dari kemudian dia dimerdekakan dengan sebab dia mampu membunuh siapa Hamzah dan disebutkan kemudian Hamzah pun di, didapati oleh Hindu istrinya Abu Sufyan dendam dia dibelah perutnya diambil hatinya dia mau telan tidak mampu kemudian merdekalah Wahsy ini Wakat asal mabadah tadi kemudian Wahsy pun masuk Islam sebagian hewan anaknya beri nama Wahsy ya maksudnya setelah dia masuk Islam padahal dia ini Wahsy yang bunuh yang bunuh Hamzah. Kemudian dia pun masuk Islam. Wa kana ahadu qatlati dan di antara yang dia bunuh setelah masuk Islam dibunuh oleh Wahsy ya adalah yang di antara yang dibunuh adalah Musailamah Al-Kadzdzab la'anahullah di antara yang dibunuh oleh Wahsy setelah itu setelah dia masuk Islam adalah Musailamah ini sebagai bentuk uh, taubat dia Semakin mengatakan demikian belum pernah membunuh Hamzah kemudian dia berhasil bunuh Musailamah yang mengaku sebagai nabi ya demikian sampai di sini dulu semoga Allah kita semoga Allah kita bisa dulu